cerita Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh teaser Sponsor. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang menyembunyikan diri di salah satu gua di antara ratusan gua di Bukit Batu Larang mendapat petunjuk dari Eyang Kaliman tentang kitab Jala Sukma, tentang janji dari Eyang Kaliman untuk menceritakan Raden Saka Parwaguna. Kirangkong Hidup dan juga Raden Karmapala akan menghambat ketenanganku berlatih. Dan jika Eyang Resi sampai berhasil menemukan diriku di sini, itu pun akan menjadi hambatan juga bagiku. <sighs> Aku akan mencari tempat yang cocok. Ya, tempat yang cocok. Ah, gua bawah tanah. Ah, aku melupakan tempat itu. Iya, entah masih berapa banyak Panji Banyu Cakrabuana yang belum kupelajari di sana. Iya, aku akan ke sana. Hmm, akan ku cari si tunggul kudaku. Sejak kemarin, aku tinggalkan dia di hutan perbatasan dengan angin, lari dengan kecepatan yang sukar diikuti oleh pandangan mata. Deru angin seakan-akan hendak memekakan telinga anting bulan. Seharian penuh, anting bulan memacu si tunggul. Akhirnya ketika hari menjelang malam, Bagus, Tunggul. Ah, kita telah sampai. Beristirahatlah kau di sini. Aku akan mencari gua bawah tanah itu. Baik, baiklah Tunggul. Mungkin aku akan lama di bawah sana. Jaga dirimu. Ah, aku pergi. tidak salah, tempat itu sudah berada tak jauh lagi. Ya, sekitar tempat ini. Ah, itu dia. Semak-semak di samping pohon besar. Gua itu ada di bawahnya. Setelah berhasil mendapat tahu dengan pasti letak obornya, Anting Wulan segera mengambil dan kemudian menyalakan obor yang memang sejak dahulu berada di tempat tersebut. cukup jelas sekarang pandanganku. Akan kulihat ke dalam Thank you. yang terdiri dari tiga tingkatan. Aku telah mempelajari tingkatan pertama di tempat ini. Dan tingkatan kedua sebagian aku dapatkan langsung dari Sang Dewi, penguasa Laut Selatan. Hmm, tapi aku tidak melihat tingkatan ketiga di dinding ini. Apakah di tempat ini hanya terdapat dua tingkatan Banyu Cakrabuana? Ah, sudahlah, aku tidak perlu memikirkan tingkatan ketiganya. Tingkatan kedua pun masih cukup banyak yang harus kupelajari. Ah, aku, aku terlalu cepat mengambil keputusan menolak persyaratan yang diajukan oleh sang dewi. Ah. Anting Wulan, kau sudah menguasai dengan baik jurus-jurus itu. Jurus-jurus dari Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Semua itu adalah berkat dari Sang Dewi. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan untuk Sang Dewi. Masih banyak yang harus kau pelajari di sini, Anting Wulan. Masih sangat banyak yang akan kuberikan padamu. Dan juga kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Aku akan merasa bangga dan bahagia jika kelak setelah berhasil menempat dirimu di tempat ini, kau mau meluluskan permintaanku. Dan aku sangat berharap kau mau meluluskannya. Uh, ya, aku sangat berharap. Uh, apakah itu Sang Dewi? Katakanlah. <laughs> Tidak perlu anting ulan. Tidak perlu kukatakan sekarang. Kelak kau akan mengetahuinya juga. Teruskanlah sesungguhnya permintaan dari Sang Dewi. Sungguh-sungguh membuat aku menjadi penasaran. Ah, aku, aku tidak mungkin dapat berlatih dengan tenang jika aku tidak segera diberitahu. Bagaimanakah jika permintaannya itu? Syaratnya itu tidak dapat kupenuhi. Tidak pantas untuk kupenuhi. Agaknya aku justru masuk ke dalam perangkapnya. sungguh jahat dugaanku. tapi, tapi jika itu benar, bagaimana aku dapat meninggalkan tempat ini? Lautan di hadapanku yang menggelora hanyalah beberapa belas tombak dan selebihnya Laut di sekitar pulau ini seakan-akan dilipat dan dipenuhi oleh kabut aneh, kabut tebal yang tidak akan mungkin dapat kutembus. Ya, pastilah itu adalah perangkap untukku. Itu adalah benteng yang dibuatnya agar aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Dewata aku, penguasa segala sumber air suci. Ah, jika sang dewi hendak menyusahkan diriku, tolonglah berilah aku jalan untuk lepas dari tangannya. Jawa, Nusantara, bahkan mancanegara. Kau mengabdi padanya, dan kau pun kelak akan menjadi seorang yang dihormati di bumi yang luas ini. bersama-sama berjuang di atas bumi ini. Belum lagi aku menguasai banyu buana dan juga lain-lain ilmu dari sang dewi. Aku telah meninggalkannya. Padahal menurut kakek, satu saat aku pasti akan mengabdi. Terlibat dengan laki-laki itu. Laki-laki yang kelak akan menjadi manusia utama di tanah Pasundan. Malah menjadi semakin Aku akan mencoba untuk mengingatnya sebelum perlahan-lahan menjadi hancur semuanya. Keserakahanku akan catatan-catatan segera berusaha untuk meninggalkan gua bawah tanah. Akan tetapi, di depan pintu tebal jatuh bongkahan dinding yang tebal. justru dapat menguburku. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Anting yang baru saja menyadari keadaan bahaya segera berusaha untuk meninggalkan gua bawah tanah. Akan tetapi, di depan pintu tebal jatuh bongkahan dinding yang tebal. sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Anting bulan? Dan bagaimanakah dengan kisah Raden Sakapalwaguna, Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sangka Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Iwan Dahlan sebagai Prabu Aji Konda, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berada di dalam gua bawah tanah Bukit Tengkorak terjebak oleh gempa yang mengguncangkan dan merontokkan bagian dinding samping dan atas. Celaka. Aku aku harus segera meninggalkan gua ini sebelum menjadi kuburanku. segera meninggalkan gua bawah tanah ini. Terima kasih Dewa Taatmu, penguasa segala sumber air suci. Oh, tanah tempatku berpijak, berpuncak. Oh. itu hancur roboh dan menutupi gua bawah tanah yang semakin tenggelam. Ah. Hilang sudah semuanya. Ah. Dewata Agung, mudah-mudahan aku masih dapat mengingat semua catatan-catatan tadi. Ah, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Apakah Sang Dewi tidak berkenan aku mempelajari semua ilmu di dalamnya? Tapi Aku sudah mengingatnya. Menghafal semua gerak-gerak gambar itu di dalam kepalaku. Satu saat, jika Sang Dewi berkenan menemuiku, akan kutanyakan semuanya. Ah, aku akan mencari si Tunggul dan meninggalkan tempat ini. Wulan memperhatikan kembali bekas-bekas kejadian yang sempat mengguncangkan dadanya. Tapi setelah beberapa lama memandang, ia menjadi terpukau kembali. Oh, yang agung, apakah yang sebenarnya baru terjadi? Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa di tempat itu. Dan bukit yang hancur karena gempa dan menutupi gua bawah tanah. Ah, tinggalkan saja tempat ini. Bukan tidak mungkin, itu adalah perbuatan dari sang dewi penguasa laut selatan. Aku akan tinggalkan tempat ini dan berlatih di Gua karang di pantai selatan, tempat dahulu aku tinggal. Mudah-mudahan aku bertemu dengan sang dewi dan mau memberi petunjuk padaku. here, here, here. menyelesaikan masalahnya dengan Raden Purbaya. Dan setelah kembali bersama-sama dengan Cempaka dan kakeknya, Raden Purbaya segera kembali ke Karang Sedana. Beberapa hari kemudian, Ada sedikit yang akan ayahanda bicarakan dengan. Apakah itu sehubungan dengan dengan adik Paramita? Ya. Salah satu hal di antaranya adalah masalah adikmu, Paramita. Eh, uh, di manakah sekarang gurumu berada? Kakek Mamang Kuraya sedang keluar dari istana. Ada apakah ayahanda? Urusan-urusan kependekaran. Sampai kapan? Bukankah saat ini saya sudah kembali? Saya tidak pernah meninggalkan istana ini jika tidak dalam keadaan terpaksa. Hmm, anakku Purbaya. Uh, sebenarnya sampai di manakah hubunganmu dengan Cempaka? Hmm? Sebenarnya apa maksud ayahanda dengan pertanyaan itu? Bagi saya, Kak Cempaka adalah satu-satunya orang terdekat di samping ayahanda dan almarhum ibunda. Hmm, bagus. Itu bagus. Aku menerima semua alasanmu itu, Purbaya. Aku menerima usulmu untuk melepaskan cempaka dari ikatan hamba dan mengangkatnya menjadi seorang bangsawan yang terhormat. Dan kemudian mengangkatnya lebih tinggi lagi, yaitu kau anggap sebagaimana keluarga istana. Kau jajarkan dirinya sebagaimana dirimu. Kau panggil dia dengan sebutan kakak. Apakah Ayahanda menjadi kecewa dengan semua itu? Ayahanda tidak rela dan terpaksa mengabulkan keinginan Ananda. <laughs> tidak. Tidak, Purbaya anakku. Aku tidak kecewa jika hanya sampai di situ. Tidak. Aku menyukai anak itu. Secara turun-temurun, keluarganya telah mengabdi di istana ini. Aku menyukainya. Lalu apakah maksud ayahanda? Uh, uh, lalu kenapa kau sampai meninggalkan acara pernikahan beberapa waktu yang lalu? Hmm? Kenapa? Meninggalkan Paramita sendiri di dalam kuil suci itu. Jika masalah hanya berhenti sampai pada diri Paramita, tidak akan terlalu memusingkan aku. Anak itu belum banyak mengerti tentang semuanya itu. Tapi, uh, tapi ibundanya ibundanya menjadi semakin kecewa dengan kejadian itu. Dan kini kau lihat sendiri. Dua hari setelah kedatanganmu kemari, dia tidak juga mau keluar menemui dirimu. Lalu, bagaimanakah dengan pertunangan saya itu, Ayahanda? Hmm? Kau tanyakan itu? Pertunangan itu tentu saja tidak berubah. Aku sudah menjadi wali saat itu. Sekarang yang menjadi ganjalan dalam diriku adalah sikapmu yang terlalu mementingkan cempaka daripada para mita calon istrimu itu. Kau meninggalkan upacara besar dan suci itu hanya karena cempaka. Ayahanda. Oh, jawablah anakku Purbaya. Sampai di manakah sebenarnya hubunganmu dengan cempaka? kau anggap siapakah dia? Hingga kau mengenyampingkan para mita dan juga ayahandamu ini dengan merusak acara pesta suci itu. Ah, ayahanda, Kak Cempaka bagi saya adalah sangat berarti. Saya tidak bisa membiarkan Kecempaka mendapat celaka sementara saya asik berpesta. Tidak, Ayahanda. Saya akan menjadi seorang yang terkutuk jika membiarkannya dalam bahaya budinya tidak terhitung lagi. Dia telah mengambil sikap, menentukan pilihan sikap yang terberat, penuh dengan resiko dan tantangan, hanya untuk mengabdi pada kita yang bukan lagi seorang junjungan. Pengabdiannya selama dalam pelarian terhadap saya dan almarhum ibunda adalah pengabdian seorang hamba yang tanpa pamrih. Karena itu, saya tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Keselamatannya adalah keselamatan saya. Penderitaannya adalah penderitaan saya. Ah, aku mempunyai satu lagi pertanyaan, Purbaya. Aku minta kau dapat menjawab secara tegas. Kau bukan lagi anak-anak, Purbaya. Umurmu 13 tahun. Masa-masa pengembaraan telah membuatmu matang berpikir dan mengambil sikap. Dan juga peran serta dirimu dalam penumpasan dan pengambilan alih istana Karangsedana ini adalah sangat besar. Nah, karena itu, aku ingin kau menjawabnya secara dewasa. Apakah kau mencintai Cempaka? Uh, uh, uh, saya tidak mengerti, Ayahanda. Saya tidak tahu. Uh, hanya satu hal. Saya menghormati kecempaka. Saya menyukai dan akhir-akhir ini saya kerap bermimpi tentang Kak Cempaka. Bermimpi berjalan-jalan bersama dengan Kak Cempaka. Menunggang kuda bersama-sama, menunggang Raja Wali, mengembara di suatu tempat yang aneh, indah, tidak saya pernah mengerti suasana tempat itu. Hmm. Ya, ya, ya. Aku mengerti Purbaya. Aku mengerti. Kau mencintai Cempaka. Saya tidak tahu, Ayahanda. Uh, satu hal yang harus kau ingat, Purbaya. Kau telah kutunangkan dengan Paramita. Dan itu berarti Paramita telah menjadi calon istrimu. Kuasailah dirimu. Cukup sudah batas hubunganmu dengan Cempaka. Cempaka cukup kau anggap sebagai kakakmu. Uh, iya, iya Ayahanda. Nah, kembalilah. Dan pikirkanlah semua kata-kataku, semua pembicaraan kita tadi. Baik Ayahanda, saya permisi. sampai demikian lengahnya? Apakah ada persoalan yang mengganggu pikiran Raden? Tidak. Aku hanya kurang tidur tadi malam hingga tingkat kewaspadaanku menjadi lemah. Iya. aku tidak apa-apa. Rasa sakit itu sudah hilang sekarang. Marilah kita berlatih kembali. Ayo, Kak. Kak Cempaka, ada apa? Ayolah, kita berlatih kembali. Uh, uh, tidak, Raden. Sebaiknya Raden beristirahat saja. Keadaan Raden saat ini tidak dalam keadaan baik. Kita berlatih besok saja. Baiklah, jika memang Kak Cempaka menghendaki begitu. Kita kembali ke istana. Uh, Raden kembalilah dahulu. Saya akan menyusul nanti. Ada apakah, Kak? Kenapa si kakak cempaka jadi demikian anehnya? Hmm, tadi malam saya bermimpi, Raden. Bermimpi? iya, Raden. Bermimpi tentang burung Garuda yang kerap datang dalam mimpi kita. Akan tetapi, kali ini mimpi itu sangat menakutkan. Apakah mimpi Kacempaka itu saya menunggang Garuda itu, Raden. Menunggang bersama-sama dengan Raden. Mengarungi angkasa raya. Oh, akan tetapi... Akan tetapi... Tiba-tiba saja datang angin yang sangat kencang. Yang berusaha hendak melemparkan kita dari punggung Garuda itu. Saya berusaha memegang Raden erat-erat. Memeluk tubuh Raden agar tidak lepas dan dilemparkan ke angkasa raya. Akan tetapi, tiba-tiba saja angin bergulung-gulung dan berusaha untuk melemparkan kita berubah menjadi sebuah tangan raksasa yang kemudian mencengkram tangan saya, tubuh saya yang berada di belakang dan yang tengah memeluk erat tubuh Raden. Kemudian, kemudian apakah yang terjadi? Ketika ketika tangan raksasa itu mencengkram Seluruh tubuh saya terasa lemah. Dan tanpa kuasa lagi, saya melepaskan pelukan tangan saya pada tubuh Raden. Dan saat itu juga tubuh saya dicampakannya ke angkasa raya. Melayang-layang. Saya berteriak-teriak. Hingga akhirnya saya sadarkan diri. Saya terbangun dari tidur saya. bunga tidur. Mimpi yang tiada maknanya. Sudahlah, Kak. Kita kembali ke istana. Jangan pikirkan lagi mimpi itu. Mimpi yang tiada makna. Uh, ya, baiklah. Kita kembali, Raden. Apakah ada hubungannya dengan pertemuanku dengan Ayahanda pagi tadi? Ayahanda tidak menghendaki hubunganku dengan Kak Cempaka terlalu jauh. Aku tidak bisa meninggalkan Kak Cempaka. Aku tidak bisa berpisah darinya. Aku menyayangi Kak Cempaka. Aku sangat menyayanginya. sambil sesekali menghibur Cempaka tentang makna dari mimpinya. Akan tetapi, di dalam kepala dan dada Raden Purbaya sendiri bergelut berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan mereka, sehubungan dengan mimpi dan sikap ayahandanya. Nah, para pendengar sekalian, Apakah yang akan terjadi dengan hubungan kedua bocah yang baru meningkat remaja itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombatan Kalpanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.